Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya dengan cara dan kondisi yang berbeda. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan dan kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kondisi yang seakan-akan menyedihkan. Seperti di rumah sakit ini, kita akan banyak menemukan orang-orang yang mereka tergeletak dalam keadaan sakit banyak orang menyangka bahwa itu penderitaan. Banyak orang mengira bahwa itu adalah kesulitan. Tetapi ternyata di balik semua itu Allah Subhanahu wa taala ingin mencuci dosa-dosa mereka. Mari kita melihat mereka. Masya Allah. Assalamualaikum. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Kenapa kemarin? Ya tuh, motor, ya pulang dari sekolah. Pulang sekolah, tapi nggak ngebut. Ngebut. Kebut-kebutan. Hmm. Lain kali hati-hati. Ya. Makanya kan ada yang mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dorongan setan. Jadi pelan-pelan, sekalipun agak lambat nyampe juga ke rumah kan gitu siapa namanya Ihsan Ihsan ingat sayangi bunda bunda sudah capek hamil capek membesarkan kamu jangan kamu rusak diri kamu orang hebat tuh bukan orang pandai ngebut orang hebat tuh orang yang menemani bundanya membahagiakan ibunya ini Allah masih sayang sama kamu dan Allah ngasih sentilan dikit klik hmm. supaya ingat ingat kepada Allah sering terlambat nggak sholatnya kamu jangan sekali-kali mengabaikan sholat pas azan berhenti semua pekerjaan ambil udhu sujud kepada Allah ya Allah aku hambamu coba sekarang kami mohon kepada ibu berpesan kepada Irsan dari hati ibu coba makan yang baik jangan males makan kamu udah dewasa kamu harus mengurus diri kamu sendiri salat bahar orang lain masih dapat jajan kamu masuk masjid sama guru kamu ya kamu mau nurut sama bapak ya Masya Allah Insya Allah Pak ke depannya saya akan berusaha untuk membaikkan keluarga saya saya menyusahkan pas sekarang Pak kamu merasa menyusahkan ibu ya? insya Allah kamu jadi orang sukses insya Allah ya. banyak orang sukses bangkit dari sebuah peristiwa kamu jangan lupa doain kawan-kawan kamu dalam Islam itu diajarkan begini kalau seorang mendoakan untuk orang lain malaikat mendoakan untuk kamu dan setelah itu kamu bersih bercahaya dan ibu kamu bahagia melihat kamu dan kamu optimis ke depan kamu jadi orang sukses insyaallah jazakallahu khairan semoga berkahi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 tetapi itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau suka sesuatu itu, tetapi itu buruk bagimu. Di rumah sakit ini, kita akan belajar banyak hikmah tentang kisah-kisah orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit dan banyak orang menderita karenanya, tetapi di balik itu banyak orang menjadi semakin dekat kepada Allah karena penyakit-penyakit itu. us